Taman-taman orang-orang soleh. Riyadh artinya taman-taman. as artinya orang-orang soleh. Riyadhus Shalihin adalah taman-taman bagi orang-orang soleh. Kita masih dalam bab al-mujahadah Hadis 101. Wa anhu yakni an Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kujibatin naru bisyahawati Sesungguhnya neraka itu diliputi syahwat-syahwat apa-apa yang menyenangkan hati, apa-apa yang membuat nafsu ini ingin menggapainya. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci muttafaqun alaihi hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari Al-Muslim. Jadi surga itu, maaf, neraka itu diliputi dengan syahwat-syahwat. Syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap diliputi syahwat. suatu yang menyenangkan nafsu. Wahujibatil jannatu bil makarih dan surga itu diliputi dengan al-makarih, sesuatu yang dibenci. Harus sholat, harus puasa, harus sedekah, dan seterusnya. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama Qad takrah an-nafsu asya'a wa fiha khairun katsir. Bisa jadi hawa nafsu itu membenci sesuatu. Padahal itu baik untuknya. Makanya tadi dikatakan surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Jihad bisa Dibenci apa enggak? Dibenci. Mengeluarkan harta dibenci ya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik itu kemudian hadis ini juga menunjukkan an-naru wal jannatu mawjudatani makhluqatani surga dan neraka itu ada dan surga dan neraka dua-duanya adalah makhluknya Allah Hadis berikutnya 102. Hadis yang ke-9 dalam hadis yang ke-8 dalam bab ini. An Abi Abdullah Hudayfa ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Dari Abu Hudayfa maaf dari Abu Abdullah Hudayfa ibn al-Yaman Hudayfa ibn al-Yaman adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. ini memiliki julukan. Apa julukannya? Sahibu sirrin Nabi, pemegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dikabarkan oleh Rasulullah daftar nama-nama orang munafik. Yang ini tidak dikabarkan kepada Abu Bakar dan Umar. Dan Hudzaifah Ibn Yaman adalah seorang sahabat yang spesialisasinya khususnya adalah tentang masalah huru hara akhir zaman, kejelekan-kejelekan. Itu paham Ya. Pokoknya tentang hal-hal yang akan terjadi, bencana, hal-hal yang jelek yang akan menimpa umat ini yang paling paham siapa? Hudzaifah. Kalau orang tanya ke Rasulullah tentang masalah fadilah amal, amalan Amal yang mengantarkan ke surga. Tapi boleh kalau Hudzaifah ini tanyanya dalam hal yang negatif juga karena supaya hati-hati. Ya. Kal Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berkata, Hudzaifah sahabat Yaman juga sahabat. Hudzaifah anaknya Yaman. Hudzaifah ibn Yaman Hudzaifah sahabat, Yaman juga sahabat. Seingat kami, wallahu a'lam al-Yaman ini wafat pada perang Uhud, dibunuh oleh para sahabat sendiri. Saking bingungnya, kocar kacir. Perang Uhud kan perang yang kalah telak kaum muslim. Ya, radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata Aku pernah sholat bersama Rasulullah pada suatu malam. Faktatahal Baqarah. Kemudian dalam sholat itu Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Fakultu. Kemudian aku berkata dalam hatiku, Yarka indal mi'ah. Paling Rasulullah nanti rukuh sampai ayat yang ke-100 Al-Baqarah. Summa madha sampai ayat yang ke-100 masih lanjut. Al-Baqarah ayatnya 100 apa lebih? Lebih. Juz 1, juz 2, dan juz sebagian juz 3. Ya. Lanjut. Fakultu yusalli hiya fi ra'ah. Aku berkata dalam hatiku, ini diimami nih, siapa yang diimami? Hudzaifah diimami Nabi. Salat bareng Nabi. Karena dapat 100 ayat masih lanjut, Utsaiman berkata dalam hatinya, oh mungkin Rasulullah ini rokaat pertama dihabiskan sampai selesai Al-Baqarah. Maka sampai selesai Al-Baqarah habis, Pado lanjut, belum ruku. Fakultu yakka kabia, tuma istatahan bisa. Ya, aku mengira Rasulullah paling kak yarka pun Summa takkan bisa Setelah itu dilanjut sama Nabi Setelah Al-Baqarah selesai sampai habis Rasulullah melanjutkan surat An-Nisa Bayangkan Al-Baqarah ya berarti satu rokaat itu juz 1, juz 2 sampai hmm, sebagian juz 3. Setelah selesai habis Al-Baqarah langsung melanjutkan ke An-Nisa. Faqara'aha. Rasulullah baca surat An-Nisa. Tumma istataka Ali Imran. Sampai selesai An-Nisa, Rasulullah balik ke Ali Imran. Yakra'u mutarassilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacanya tiap huruf per huruf, gak cepat. Memberikan setiap huruf akan haknya, Ain dibaca ain. Ghain dibaca ghain. Hamzah dibaca hamzah. Tidak didolimi huruf-huruf Al-Quran. Per ayat. Tidak disambung. Selesai anissa semuanya ganti Ali Imran sampai selesai semuanya. Dan bahasanya Rasulullah itu kalau sampai beliau lewat di ayat tasbih maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau Rasulullah melewati ayat tentang meminta, maka Rasulullah meminta. Seperti wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'ala. Rasulullah meminta. Kalau pakai kalau melewati surat tentang permohonan Rasulullah mohon. Kalau melewati surat tasbih Rasulullah bertasbih. Wa idza marra bi ta'awudz ta'awwadha. Kalau marra kalau beliau melewati ayat tentang bertawud berlindung maka Rasulullah pun berlindung. Itu satu rokaat. Berarti berapa juz satu rokaatnya Nabi? Hmm? Surat Al-Baqarah Surat An-Nisa itu juz 5 sampai sebagian juz nah, betul ya? 6 iya. juz atau 5 juz lebih satu rakaat mas ya. Summa roka'a baru ruku Baru yakulu subhana rabbiyal azim dalam rukuknya Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya Nabi itu mirip dengan berdirinya Nabi. Coba. Berdirinya juz 1 sampai 5 sampai juz 6 lebih. Bagi habis Segitu rukuk. Rukuknya seperti berdiri. Gini dulu. Rukuk. Baca diulang-ulang. Summa saja, summa qama qiyaman tawilan. Kemudian Rasul berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri lama seperti rukuknya. Summa saja dan kemudian Rasul sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allah itu di atas. Tinggi itu di mana? Di bawah, samping, atau di atas? Heran saya kalau orang mengatakan Allah di mana-mana. Selama ini sudut baca apa sih? Subhana Rabbi fi kulli makan. Masa gitu enggak? Subhan Rabbi al-a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Dan sujudnya Rasulullah hampir sama dengan berdirinya, panjangnya. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pelajaran-pelajaran penting seputar hadis ini yang pertama, jawazul iqtida, jawazul iqtida fi salatin nafilah. Bolehnya mengikuti seseorang meskipun dalam sholat sunnah Ini Rasul sholat sunnah apa sholat wajib? Diikuti oleh siapa? Uzaifah Ibnu Yaman. Dan tidak ditegur oleh Rasul. Rasul nggak mengatakan jangan ikut aku, enggak. Rasul membiarkannya. Jadi boleh apa tidak? Dalil lain adalah Rasulullah pernah sholat malam tiba-tiba siapa? Abdullah bin Abbas sholat di sebelah kirinya, ngikut Nabi. Di apanya? kiri Nabi. Terus Rasulullah sholat dalam kondisi sholat Rasulullah memutar rujak ke sini. Terus ditaruh di sebelah kanan. Berarti hadis yang kita pelajari tadi pelajarannya satu bolehnya apa tadi mengikuti, mengikuti imam mengikuti seseorang dalam sholat meskipun sholat sunnah ya. Kemudian Jawazu qiraatil Quran ala ghairi tartibi suwaril mushaf. Bolehnya membaca Al-Quran di dalam solat tidak sesuai urutan dalam mushaf. Paham? Mana dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah. Harusnya Ali Imran. Kalau mau urut-urutan. Tapi beliau loncat ke nah, eh, Nisa. Setelah Nisa balik. Berarti boleh. Seorang dalam sholat membaca Al-Ataka Hadisul Ghasyiyah Rokaat pertama Kemudian rokaat kedua membaca Sabbihis marabbikal ala boleh Meskipun urutannya dalam Al-Quran Mana yang dulu Eh? Sabil hisbah dulu dong. Setelah sabil hisbah baru al-khusyuk. Tapi boleh. Berdalil dengan hadis ini. Rasulullah setelah Al-Baqarah loncat ke al ke an terus balik ke Ali. Bisa dipahami ya? Pelajaran nomor tiga Qiraatul Quran takunu bitadabburin li ayatihi wa fahmi Membaca Quran itu seharusnya disertai dengan mentadaburi ayat-ayatnya. Dan kita nggak mungkin bisa mentadaburi Al-Quran kalau kita tidak paham bahasa Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab berkata, ta'allamu al-arabiyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah agama kalian. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Gak ada ulama yang gak bisa bahasa Arab. Syarat harus bisa bahasa Orang bisa bahasa Arab belum tentu jadi ulama yang tidak bisa, nggak mungkin. Semua silsilah salafiyah dari awal Abu Bakar sampai syarat harus karena nggak mungkin kita membaca hadis Nabi terus nggak mengerti maknanya. Terjemahan itu nggak mewakili ya, tapi membantu ya, tapi nggak bisa mewakili. Ada hal-hal tertentu yang ada zauk yang nggak bisa merasakan kecuali orang yang paham bahasa Arab. Maka saya sarankan selalu saya sarankan yang muda-muda. Kalau yang tua-tua ya dianjurkan tapi kalau yang muda-muda ini kalau bisa harus wajib belajar bahasa Arab supaya mempunyai peningkatan kualitas keilmuan. Ya. Orang kalau bisa bahasa Arab seperti punya kunci. Tinggal dia menyelami samudera kitab-kitabnya para ulama. Belajar. masih muda-muda itu. Belajar. Ya, belajar. Ustadz Askar Warjana itu sudah lulus IPB, sudah insinyur, sudah kerja, ditinggalkan. Setelah itu belajar bahasa Arab dari nol bodoh, ngerti nol bodol dari awal pulang banting setir sampai akhirnya masya Allah masih muda antum ini ya. Jadi dan sekarang Alhamdulillah lembaga pengajaran bahasa Arab di mana Insya Allah bisa, bisa bisa, bisa bisa. Ya, belajar cara. Ya, karena itu menambah. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran yang kita baca kalau kita nggak paham bahasa? Kecuali kalau kita Ramadan, ya, itikaf di Masjidil Haram di sepuluh hari terakhir jamaah kita waktu umroh itu kalau terawih sebelum terakhir di imam sudah pasti nangis semuanya nangis semuanya saya juga heran setelah selesai saya tanya Pak sama kok bisa nangis paham tak Pak artinya nggak tahu saya pokoknya kalau sudah nyebut nar nar sama jana jana ingin nangis sudah padahal itu baru tahu artinya janda sama nar sudah nangis kayak begitu coba kalau tahu semuanya gitu loh ya maksud saya Ayo meningkatkan kualitas kita dengan belajar bahasa Arab. Ya. Pelajaran nomor 4. Jawazu du'a illa wa su'ali ahna akhir Quran. Bolehnya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Tadi kan dikatakan Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat eh, surat An-Nisa terus surat Ali Imran. Terus dikatakan tadi ketika Rasulullah melewati ayat tentang permohonan maka Rasulullah bermohon. Berarti Rasulullah pasti kalau Rasulullah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran mesti Rasulullah melewati ayat seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan di di surat-surat itu. Mesti berarti Rasulullah melewati itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah minta sama. Setiap kali melalui ayat doa Rasul berdoa. Ayat ta'awud Rasulullah berta'awud. Berarti menunjukkan boleh. Nomor lima. Iya. iya. Ja'lu ta'zim fir ruku' wal a'la lisujud. Hmm, penting ini. Kalau ruku kita disuruh mengagungkan Allah. Tapi kalau sujud disuruh meninggikan Allah. Makanya kalau ruku yang kita baca apa? Subhana rabbiyal azim, maksudnya Allah yang maha agung. Berarti kalau ruku itu mengagumkan Allah. Tapi kalau sujud saya mau tanya, sujud itu kita merendahkan diri apa tidak? Merendahkan diri. Kenapa kalau kita merendahkan diri? Karena Tuhan kita maha tinggi. Makanya kita baca ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Li'annal a'la ablag minat ta'zim Karena meninggikan itu lebih lebih daripada mengagungkan. Wasujud ablak fit lillah dan sujud itu lebih ting lebih ablag daripada eh, maaf dan sujud itu lebih ablag lebih sempurna untuk bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Dulu kalau dia berdoa pasti kan berdiri aja begitu. Ketika mereka masuk Islam, pertama kali mereka sujud, mereka nangis. Karena dengan sujud itu dia merasakan kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan sebelum. Karena di saat seorang hamba itu sujud, maka dia totalitas merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dirasakan oleh penganut agama lain. Betul? Makanya banyak orang yang kalau sujud kursi nangis. Karena nggak pernah selama hidupnya dia merasakan kenikmatan ibadah seperti ada dalam sujud. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi fawasajid." Rawahu Muslim. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Karena sujud adalah titik ketika manusia itu merendahkan diri paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'asiru fihi doa Maka perbanyaklah doa ketika Nomor enam. Jawab an yakun al-qiyam wal ruku wal sujud mutaqarriba fit tasmiyah. Bolehnya berdiri ruku sujud dengan lama yang mirip, dengan lama yang apa? panjang yang uh, saling berdekatan. Pelajaran nomor tujuh. Asma'u suwaril Quran maklumah li sahabat fi zamanir Rasul. Nama-nama surat di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Nama-nama Al-Quran. Nama-nama surat di dalam Al-Quran. Itu diketahui oleh sahabat sejak zaman Nabi. Jadi nama Al-Baqarah, nama Ali Imran, nama Anisa itu sudah ada semenjak zaman para sahabat. Kemudian jawazu itlaq al-Baqarah wa Ali Imran duna idafati surah. Nah, ini penting. Bolehnya memutlakkan lafaz al-Baqarah, lafaz Ali Imran, lafaz Anisa tanpa diberi kata surat. Rasulullah membaca al-Baqarah Sebenarnya itu Rasulullah membaca sapi begitu. Tapi putih. Paham nggak usah. Rasulullah membaca Al-Baqarah. Seharusnya kan Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Paham? Karena kalau tanpa surat, artinya Rasulullah membaca sapi. Surat sapi kan Al-Baqarah itu. Ya. Tapi pun, karena sudah menjadi nama. Ya Ana qara'tul baqarah. Ana qara'tul baqarah. Atau baqarah aslinya kan dalam bahasa Arab artinya apa tadi? Jadi boleh menyebut surat Al-Baqarah tanpa menyandingkan nama apa tadi? Kata-kata surat. Saya membaca Al-Baqarah. Boleh. Pelajaran nomor 9 Ijtihadu Rasulillah fil ibadah Semangatnya Rasulullah dalam beribadah wa mujahadatu li nafsi fi taatillah dan semangatnya Rasulullah ya berjuang untuk taat kepada Allah. Pelajaran nomor 10. Bergumam dalam hati tidak membatalkan sholat Bergumam dalam hati tidak membatalkan sholat Ini diambil dari mana? diambil dari kecapai yang tadi itu loh dikira ini mau rukun nggak jadi mau rukun nggak jadi berarti dia dalam hati kecilnya dia ngecak ngobrol dirinya mana dia iya tapi nggak batal tidak batal pelajaran berikutnya eh, hadis berikutnya 103 An bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai dia. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Ansar eh, sahabat Muhajirin non Quraisy. Ya, saya ulangi Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Muhajirin non Quraisy. Biasanya kalau Muhajirin kan kebanyakan apa? Quraisy. Abdullah bin Mas'ud Abdul bin Mas'ud adalah seorang kuroknya sahabat. Kuroknya sahabat artinya ahli Qurannya sahabat. Abdul bin Mas'ud adalah sahabat yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Abdul bin Mas'ud berkata, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku sholat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Fa'atol al-qiyam. Kemudian Rasulullah ini panjang sekali berdirinya. Hatta hamamtu bi amri su'in. Sampai aku punya niatan jelek. Kil dikatakan kepada beliau. Mama hamam tabi. Apa niatan jelek itu? Apa keinginan itu? Hamamtu an ajlis wa ada'ahu wa ada aku berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan Nabi sholat sendirian muttafaqun alaih hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim pelajaran apa ini satu kebiasaan Nabi sholat memperpanjang sholat malam kebiasaan pelajaran yang Pelajaran yang kedua la akada yutiku maka Nabi Rasulullah tidak ada sahabat yang mampu melampaui semangatnya Rasulullah dalam beribadah. Ini kelasnya Abdul bin Mas'ud. Abdul bin orang yang luar biasa zuhud. Tapi saking lamanya Rasulullah imami sampai-sampai beliau tadi apa? Berkeinginan jelek ingin dia beli apa? Memutuskan sholat duduk dan meninggalkan Rasul sholat sendiri. Pelajaran nomor tiga, Fadilatu abdillah bin Mas'ud, keutamaan Abdullah bin Mas'ud dan ulatnya dia dalam ibadah dan semangatnya menyentuh Nabi maka dia tekan keinginan jahatnya itu sampai sholat bersama Nabi selesai. Ini keutamaan ini, keutamaan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Saya harapkan panjenengan punya kitabnya ya. Punya kitabnya ya. Ini sering saya wanti-wanti. Saya itu bingung kalau ada ikut kajian terus gak ada kitabnya bingung. Karena gimana panduan hadis? Dan di, bisa diakses lewat internet, download bisa. Kalau belum punya pakai itu. Tapi kalau sudah punya pakai kitab lebih baik. Alhamdulillah. Ya Allah. Baik selanjutnya. Pelajaran nomor 4. Alham fil khuruj minas sholat la yu'addu khurujan minha. Keinginan untuk keluar dari sholat tidak dianggap mengeluarkan dirinya dari sholat. Saya mau tanya, tadi Abdullah bin Mas'ud ingin keluar nggak dari sholat dan meninggalkan Nabi? Ya, tapi apa yang dilakukan tadi tidak mengeluarkan beliau dari kondisi sholat, tidak membatalkan sholat. Pelajaran atau hadis berikutnya Hadis yang ke-114 Kitab Riyadus Solihin 104 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas bin Malik ini siapa? Pembantu kecilnya Rasulullah Anaknya siapa? Rasul Malik Anaknya Om Sulaim Bapak tirinya namanya Abu Talha. Abu Talha. Sudah, saya ceritakan, hampir setiap pertemuan saya ceritakan. Gitu? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasba'ul mayyita salasatun." Yang mengikuti mayit ada tiga. Tiga hal yang mengikuti mayit. Kalau anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarjiu senani wajib kawah, Yang dua kembali ke dunia. Yang satu setia menemani dirinya. Ada tiga kan? Yang dua meninggalkannya yang satu setia kepadanya ji'u ahluhu wa maluhu hartanya kembali ke dunia keluarganya kembali ke dunia wa yabqa wahid dan hanya satu yang setia yaitu amal perbuatannya muttafaqun alaih hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pun mengatakan, Masalah dunia fil akhirat, perumpamaan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat seperti seorang laki-laki meletakkan jari telunjuknya ke Samudera yang luas. Terus dia angkat jarinya, maka lihatlah air yang ikut terangkat oleh jari jemari air yang ikut terangkat oleh jari jemari itulah kenikmatan dunia. Sedangkan samudera yang luas adalah kenikmatan akhirat. Maka jangan sampai kita memperebutkan satu tetes tapi melalaikan samudera kenikmatan akhirat. Rasulullah juga mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 apa? Rahmat, kasih sayang. Ya, 100 apa? 99. 100. Yang satu diturunkan ke bumi dibuat dibagi-bagi oleh seluruh makhluk hidup sejak zamannya Adam sampai hari kiamat. Satu rahmat Allah turun ini dibagi-bagi dari zamannya Adam sampai hari kiamat semua makhluk sampai-sampai ketika engkau melihat ada kuda mengangkat kakinya karena khawatir kena anaknya ini bagian dari satu tetes tadi itu sampai-sampai engkau melihat seorang kok seorang seandainya engkau melihat uh, seekor burung memberi makan kepada anaknya itu dari satu rahmat yang dibagi-bagikan ke seluruh makhluk ini ya masih masih banyak yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. keluarga kita ini akan khianat semua. Semua akan khianat. Kalau kita mati ya, kalau kita mati keluarga kita tidak akan betah nunggu di kuburan kita. Dia akan lupa sama kita. Nauzubillah min dzalik. Kecuali anak yang soleh dan istri yang soleh. Semoga istri dan anak kita menjadi anak yang soleh dan istri yang soleh. Ya. Jadi kebanyakan gitu. Kalau ada orang wafat anaknya sedih tapi nggak berlangsung lama. Dari kuburan ketemu istrinya ketemu anaknya lupa. Paling satu bulan selesai. Kembali ke kantor hidup akan berjalan. Anda akan dilupakan. Istri juga gitu. Sehari dua hari selama masa ijazah belum selesai masih sedih. Tapi masa ijazah sudah selesai sudah mikir bagaimana cara nikah lagi dengan harta yang kita wariskan kepadanya. Ya, istri kita akan menikah lagi dengan harta yang kita wariskan kepadanya. Kau menumpu-numpu harta dan kau berikan kepada orang yang melupakan. Makanya hati yang punya harta itu. Dan kamu tidak bisa menolong dirimu dari bencana kematian. Hartamu akan kembali ke dunia. Orang kalau bisnisnya dijaga betul, jangan sampai rugi. Kekayaannya dijaga rapat sekali jangan sampai rugi. Kalau mati bukan milikmu. Itu adalah hartanya ahli waris. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Ya Rasulullah tidaklah kita kecuali mencintai harta kita sendiri daripada harta ahli warisnya. Nah, harta yang kalian tinggalkan adalah hartanya ahli waris. Adapun hartamu adalah yang kamu infakkan di jalan Allah. Makanya dikatakan di sini keluarganya akan pulang. Hartanya akan pulang. Hanya satu yang menemaninya apa? Amalnya. Semoga dia bisa nolong kita kecuali amal kita. Dan nanti pada hari kiamat orang yang punya amal baik, amal baik akan dirupakan oleh dengan oleh Allah dengan apa? Orang teman yang wajah yang rupawan. Kalau jelek maka dirupakan apa? Orang yang rusak pada hari kiamat dan menemani kita sampai hari kiamat. Kalau teman kalau amal baik, ya akan dapat teman yang baik. Dengan kita berhati-hati ya. Orang kaya raya masih ditanya selama 500 tahun itu orang fakir miskin masuk surga sudah 500 tahun baru orang kaya datang masuk surga tidak bergeser kakinya anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya empat hal. Umurnya, masa mudanya, hartanya, ilmunya. Semuanya ditanya satu-satu-satu, kecuali harta ditanya dua. Dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu infakkannya? Untuk apa kamu menginfakkannya? Untuk dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kau menggunakan. Khusus harta ditanya dua. Dan nanti kalau pada hari kiamat menukis fakot uzdik. Kalau sampai di hari kiamat ada orang yang ditanya kenapa pasti diazab. Kalau sampai pada hari kiamat ada di antara kita yang ditanya kenapa us pasti diazab. Menukis fakot uzdik. Siapa yang ditanya pasti diazab. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan hisaban yasiro Akan dihisap dengan hisap yang muda Kata Rasulullah, hisap yang ringan, hisap yang muda itu tidak pakai ditanya. Cuma apa? Cuma dipaparkan ini loh kesalahan. Itu hisap muda Hisap muda itu tidak ditanya. Tapi cukup Allah tampilkan ini loh kesalahan terus diampuni oleh Allah. Adapun kalau sudah ditanya, kenapa dulu azab ya pastinya. Makanya kalau sudah ditanya kena azab. Terus bagaimana dengan orang yang dikisap dengan muda? Kisap muda nggak pakai tanya. Cuma apa tadi? Ditunjukkan kesalahan. Makanya kita berdoa Allahumma hasibna hisaban yasiro. Bahkan kita berdoa ya Allah masukkan kita tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Kan ada hadisnya. Syarat orang masuk ke tanpa azab tanpa kita apa? Syaratnya berapa? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Saya mau tanya, pengen masuk surga tanpa atap tanpa kita? Pengen enggak Pengen. Syaratnya apa? Hmm? Ada berapa? Syaratnya ada satu tauhid. Kalau mau diberi tidak ada empat. Satu tidak tatoyur, tidak merasa apes, tidak khawatir sial. Dua, Walayat tahun tidak berubah dengan besi yang dipanaskan kain. Yang nomor tiga wala yastarkun dan minta dan tidak minta di suwuk atau di dirukyah yang keempat, intinya yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tahu kan di sini Saya nggak harus mulai karena itu luar materi. Yang hadis tentang itu loh orang-orang masuk surga 70 ribu yang masuk surga yang tanpa adab tanpa isa Terus nanti Rasul berdiri pulangan gitu kan. Para sahabat bertanya-tanya siapa 70 ribu masuk surga tanpa adab tanpa kisah itu. Terus dijelaskan Nabi itu empat hal tadi. Ya, baik. Hadis berikutnya Asani Asyar Eh maaf Al-Hadi Asyar An bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirafi na'lihi." Surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian daripada tali sandalnya. Antum kalau pakai tali sandal antum, itu masih lebih dekatan surga. Wanaru mislu Begitu juga dengan neraka. Rawahul Bukhari hadis sahih riwayat Muslim. Jadi manusia itu berpotensi masuk surga, berpotensi pula masuk tinggal amal yang mana yang dia lakukan. Hadis berikutnya an Abi Firas Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulillah. Masya Allah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah pelayannya Nabi. Apalkan hadis ini ya jemaah. Hadis yang luar biasa. Dari sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pelayannya Nabi. Wa ahli sufa. Termasuk ahli sufa. Tahu sufa? Ahli sufa itu sahabat yang miskin-miskin yang nempel di masjid Nabawi nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, maka dia hidupnya ngemper di Masjid Nabawi. Alusufa, miskin-miskin kan ya. Mereka hijrah nggak punya apa-apa karena hartanya ditinggal di mana? Di Makkah, Alusufa miskin-miskin. Lah, Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini pelayannya Nabi termasuk ashabu sufa, sahabat yang miskin. Tapi orangnya itu khadum, baik melayani Nabi, keperluan Nabi di, dilengkapi sama beliau. Apa yang menjadi keperluan Nabi dipenuhi oleh Rabi'ah bin Ka'ab ala Aslami. Rasulullah melihat dia itu iba begitu. Sahabat orangnya baik, selalu membantu aku. Hanya Rasul itu ada perasaan iba kepadanya. Kemudian Nabi berkata, eh, maaf kemudian eh, Rabi'ah bin Ka'ab berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah." Aku pernah menginap atau bermalam bersama Rasulullah. Fa'atihi biwadu'in. Kemudian aku datang dengan membawakan air wudhunya Nabi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Rabi'ah bin Aslami ini, bin Ka'ab al-Aslami ini orangnya khodum. Orangnya sangat suka membantu Nabi Keperluan Nabi dipenuhi sama dia. Satu hari, satu malam, eh, Robi'ah bin Ka'ab al Salamin membawakan air wudhunya Nabi. Wahajati dan keperluan Nabi lainnya. Maka Rasulullah ini iba dan berkata, Salmi, Robi'ah, mintalah kepada aku. Terserah kamu, minta apa? Bayangkan. Nah, kira-kira kalau antum di hadapan Rasulullah, Orang yang doanya diijabai. Terus antum ditanya. Sal, Minta Mintalah kepada aku. Kira-kira apa yang antum jawab? Sahabat ini berkata, As'aluka murokofatuka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu di sunnah. Beliau tidak minta emas. Minta bisa melayani Nabi bersama Nabi di surga. Fakala, itu pun Rasulullah tidak cukup di situ. Gerdali, jangan minta yang itu. Itu pasti aku doakan tanpa kamu minta. Minta yang lain. Apa kata Robiya? Wadah, hanya itu ya Rasulullah. Saya tidak ingin yang lain. Allah Akbar. Cuma itu ya Rasul. Aku nggak. Padahal sudah Rasul katakan jangan yang itu. Kalau itu kalau itu saya doakan kamu. Jangan minta yang itu, minta yang lain. Gua Cuma itu keinginanku ya Rasul. Bisa menemanimu di surga. Kemudian Nabi mengatakan fa fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu tolonglah aku untuk merealisasikan merealisasikan keinginanmu tadi bikas roti sujud dengan engkau memperbanyak sujud. Jadi ini keutamaan memperbanyak apa? Sholat sunnah. Karena nggak mungkin sujud tanpa sholat, sujud terus nggak mungkin. Berarti maksudnya Nabi kasrotis sujud apa? Banyak banyak sholat. Rawahu Muslim hadis sahih riwayat Muslim pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-jannatu innama tunalu bimujahadatin nafsi. Surga itu diperoleh dengan semangat jiwa untuk taat kepada Allah. Rasulullah tidak mengatakan, sudah, tak apa-apa, saya doakan, selesai. Tidak. Rasulullah ingin melibatkan sahabat tadi. Rasulullah ingin melibatkan sahabat tadi dalam rangka menggapai keinginan. Ya Rasul, kami ingin apa? Saya ingin menemanimu di surga ya. Rasulullah nggak mengatakan, ya wis, nanti tak doakan. Tidak gitu. Tapi Rasulullah melibatkan sahabat tadi untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginannya. Kalau begitu, tolonglah aku untuk merealisasikan keinginanmu tadi dengan kamu berbanyak. sujud. Paham? Itu berarti surga diberikan dengan apa? Mujahadah. Dengan sungguh-sungguh. Nomor Dua. Khirsus sahabah alal fauz bi murafaqatir rasul fil Akhir. Semangatnya sahabat akan diberi oleh Allah kebahagiaan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir. Dan ini adalah puncak keinginan seorang muslim berada di surga bersama Rasulullah. Ya jemaah, Bacalah sirah para sahabat. Kalau hati kita sedang kasar, hati kita tidak lembut, bacalah sirah sahabat. Karena sejarah akan gagal menulis manusia seperti mereka. Sejarah tidak akan berulang mencatat manusia pilihan seperti para sahabat. Bacalah sejarah mereka. Karena membaca sejarah para sahabat melembutkan hati yang kaku, hati yang kasar. Bacalah semangatnya para sahabat. Ya. Pelajaran nomor tiga Jawab ildor ma'il wadu lissahi al-mu'afa Bolehnya menghadirkan air wudhu kepada orang yang masih sehat bugar Rasulullah masih sehat Tapi karena saking pingin yang membantu Nabi di apa dilakukan oleh siapa tadi? Robi'ah bin Ka'ab al-Aslam Pelajaran nomor empat ijtihadur rasul fi islahi ashabi. Semangatnya Rasulullah, sungguh-sungguhnya Rasulullah dalam memperbaiki sahabat-sahabatnya. Katobi as fi shifaihim. Rasulullah taubahnya seperti dokter yang mengobati ah, orang yang luka. Rasulullah. Pelajaran nomor lima. Amatu rufaqa'ur rasul wa ashabihi minal fuqara. Kebanyakan pengikut Rasul adalah orang-orang fakir miskin. Kebanyakan orang-orang yang dekat kepada Nabi adalah orang-orang yang miskin. Dua bin Mas'ud Bilal bin Rabah Abu Zar kemudian Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami makanya ketika Abu Sufyan datang ke negeri Elia Baitul Maqdis pada waktu itu masih dikuasai Kaisar Romawi bernama Heraklius masih ingat cerita itu yang sudah pernah saya sampaikan di tempat ini dan saya tidak ingin ceritakan lagi Waktu Abu Sufyan pernah ditanya oleh Kaisar Romawi, siapa yang mengikuti orang yang ngaku nabi tersebut? Apakah para bangsawan ataukah orang-orang pinggiran yang mengikutinya? Dijawab sama Abu Sufyan yang mengikutinya adalah para budak, orang-orang lemah, orang-orang duafa. Abu Sufyan langsung uh, Kaisar Romawi paham. Memang itulah pengikut siapa? pengikut para nabi, orang-orang pinggiran seperti pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendakwai orang kaya, orang yang pejabat, rupawan, kaya raya, didatangi Nabi semangat Rasulullah agar mereka masuk Islam. Kemudian di saat Rasulullah semangat seperti itu datang lagi-lagi buta, miskin, sudah buta miskin, nggak bisa lihat datang ke Nabi. Ya Rasulullah ajarilah aku tentang Islam. Melihat orang buta ini, Rasulullah kecil mukanya. Rasulullah berpaling, wajahnya masam, tapi Rasulullah ingin mendakwai orang-orang yang hebat, terlinti mobilnya macam-macam itu. Langsung Allah tegur dengan ayat Al-Quran dari langit. Aba wa tawalla anja'ahul Muhammad telah berbuka masam, berpaling ketika datang lagi-lagi buta. Ditegur sama Allah. Karena memang Para Rasul temannya orang-orang yang seperti itu. Orang-orang lemah. Ya. Alhamdulillah dakwah ini sekarang tersebar di mana-mana. Beda dengan di awal-awal dakwah dulu. Yang datang kaji itu bawa sepeda hotel sama istrinya. Sekarang ya datang mobil-mobilan, tempatnya pun ditempatkan Masya Allah. Dulu pertama kali di Surabaya, Alhamdulillah. Sekarang terus selanjutnya hadis yang ke-107. An Abi Abdullah yuqal Abu Abdurrahman Sauban Maula Rasulillah. Dari Tauban Tauban ini maulanya Rasul, pembantunya Rasul, mantan budaknya Rasul. Namanya siapa tadi? Tauban Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasrati sujud." Wajib bagi kalian harus kalian lakukan bi kasrati sujud memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajda. Tidaklah kamu sujud kepada Allah satu kali sujud illa rafa'aka Allah bi Kecuali Allah pasti mengangkat derajatmu. Wa khata'an tabi'a dan Allah menghapus satu kesalahan. Barang siapa yang ingin ditinggikan oleh Allah di depan makhluknya, maka hendaklah dia banyak-banyak bersujud merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau mau tawadu, man tawadu alillah rafa'ah. Barang siapa yang merendah di hadapan Allah, Allah mengangkatnya. Ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersujud. Hadis berikutnya, An Abi Sufwan Abdillah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bertanya Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya bagus amalannya orang baik ya orang yang baik menurut Nabi yang umurnya panjang dan yang amalnya baik. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang ke 109 An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Anas bin Malik ini sering merewatkan hadis karena dia ini bocah kecil yang hidup bersama Rasul. Dan Anas bin Malik ini didoakan Nabi. Masih ingat doanya kan? Hmm? Doakan Nabi anaknya banyak, umurnya panjang, hartanya. Dan riwayat mengatakan dia ini anaknya 90-an. Umurnya panjang sampai pembunuhan Hussein cucunya Nabi itu Anas masih hidup dan kaya raya anak doanya Nabi karena sejak kecil melayani Nabi itu didoakan sama Nabi Anas bin Malik berkata Ghaba'an Ghaba ammi Anas bin Nadir radhiyallahu anhu Telah hilang pamanku Tidak nampak pamanku Yang bernama Anas bin Nadir Semoga Allah meridai beliau Anbitali Badrin Oh maaf roba ammi Anas bin Nadir Anbitali Badrin Pamanku Kata Anas nih Kata Anas bin Malik Pamanku yang bernama Anas bin Nadir Berarti namanya sama dengan nama Anas Pamanku yang bernama Anas bin Nadir Pernah absen Tidak ikut Perang apa? Badar Fakola Ya Rasulullah itu an awali lain kotal tal musyrikin ya Rasulullah aku telah absen pada perang yang pertama kali terjadi antara engkau dengan orang-orang musyrikin dan memang perang Badr itu Rasulullah tidak memaklumatkannya hanya yang mau saja karena niatnya nggak perang sebenarnya apa niatnya perang Badr itu mencegat kafilah dagangnya orang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan itu nggak saya ceritakan panjang cerita Badr itu jadi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nazir berkata, "Ya Rasulullah, kemarin-kemarin dalam perang Badr pada di perang perdana. Ketika tentara Islam bertemu dengan tentara kafir, aku gak hadir. Maka ya Rasulullah, jika ada perang lagi, ya lain lain Allah azhadani kita lalu musyrikin yurian la yurian Allah ma'asna. Jika Allah menjadikan aku menyaksikan ada peperangan lagi antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik, niscaya Allah akan melihat nanti apa yang aku lakukan dalam perang itu. Paham Ya Rasulullah, aku kemarin gak ikut perang Badar. Tapi ya Rasulullah, kalau sampai ada perang lagi, Allah akan melihat apa yang aku lakukan dalam perang itu. Maksudnya totalitas gitu loh. Falamma kana yaum Uhudin inkasafal muslimun ketika terjadi perang Uhud dan perang Uhud terjadinya setelah perang Badar. Perang Uhud adalah bentuk balas dendamnya kafir Quraisy kepada kaum muslimin karena kalah dalam perang Badar. Pada waktu itu kota kafir kaum muslimin. Kota kafir waktu perang Uhud itu. Fakola karena melihat pasukan Islam kota kafir seperti itu, nggak tahu diartikan apa di tempat sampean melarikan diri ya. Kotorkannya tidak karu-karuan itu. Akhirnya Anas bin Nadir berkata, Allahumma atadiru ilaika mimma ula Ya Allah, aku berudur, aku meminta udur atas yang dilakukan oleh saudara saudara ini Paham maksudnya? Kan? Aku gak ikut-ikutan mereka ya Allah. Karena dia itu gak mau mundur gitu loh. Ya Allah, aku beriktidar kepadamu terhadap sahabat-sahabatku ini. Wa abra kami masona haula ilmu syirikin dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang musyrik. Jadi beliau ini mengeluhkan dua dua Mengeluhkan kaum muslimin karena lari, mengeluhkan orang kafir karena kemusyrikannya. Paham? Dia berdoa sama Allah. Summa taqaddama kemudian maju, enggak ikut enggak ikut lari. Maju sendirian. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'ad Ketika dia maju ketemu sama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu luar biasa, pendekar Ansor. Nah, tapi belum waktunya untuk diceritakan. Pendekar Ansor. Ketemu, ya. Sa'ad bin Mu'ad berkata, "Ya Sa'ad bin Mu'ad." Eh ditanya sama Sa'ad bin Mu'ad. Mau kemana engkau? Sendirian, yang lain lari dalam perang. Maka dia mengatakan, "Ya Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah wa rabbin Nadir. Wahai Sa'ad bin aku sudah mencium bau surga. Aku sudah tidak kuat, aku ingin masuk surga. Ini ajidu rihaha min duni ukit. Aku sudah mencium aroma surga ada di balik gunung Uhud ini. Nanti kalau umroh aku makan ke gunung Uhud akan tahu. Terus ada petanya peperangan Uhud. Ada skemanya. Kalau saat sama satu ya Rasulullah masona. Ya Rasulullah aku tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Anas. Semua lari, dia sendiri yang gagah berani. Dapatkan bahkan, Anas bin Nadir berkata, Ya Allah, aku beritidar kepadamu atas yang dilakukan saudara-saudara yang lari-lari semua. Dan aku, aku juga berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku. yang maju, menantang musuh. Perang usai. Anas bin Malik, apanya Anas bin Nadir? Loh, Nah, Anas bin Malik perawi ini loh. Apanya Anas bin Malik? Ponakannya nyari. Mencari jenazahnya pamannya. Dicari, cari, cari. Fawajat nabi bid'an wa tamina rabdur batan bisayf au ta'natan birrum au ramiyatan bisaham. Maka kami jumpai tubuhnya ada 80 sekian 83 lebih. Bidah itu dalam bahasa Arab tiga ke atas. Bidah bahasa Manit artinya 83 ke atas, 84, 85 sampai 90. Paham? Ya. Saya menjumpai 80 lebih sabetan pedang, kemudian tusukan, tombak atau lesatan anak panah memenuhi tubuhnya. 80 tusukan. Lebih, 80 lebih. Wa wajadnahu kutilah kami menjumpai beliau termasuk orang yang terbunuh. Wa masalah bil musyrikun dan orang musyrik telah memutilasinya. Diambil ininya, diambil itunya. Fama arafahu ahadun dan tidak ada satupun orang yang mengenali jenazahnya. Siapa tadi? Anas bin Terus sudah nggak rupa wajah. Mungkin mungkin telinganya telinganya diambil atau mungkin kan mutilasi, dimutilasi sama mereka. Hanya orang musyrik itu yang paling bengis, yang paling bengis kepada orang Islam itu musyrikun sama Yahudi. Ada ayatnya. Ya, asad Orang yang paling bengis terhadap orang Islam itu al Yahud wal musyrikun orang Yahudi dan Nasrani tidak berperi manusia. Seperti Rohingya itu, kamu antum lihat ini, Pak dibunuh kepalanya diambil, iya. Kan? Jadi mereka nggak punya insaninya orang kafir. Adapun akrobahu ada pun yang lebih dekat dengan kamu adalah anda nasara kata Rasul. Kalau musuhnya Rasul nggak sampai segitunya sampai di cintang cintang kita. Tapi kalau musuhnya orang musyrik, cintang bener kan? Makanya ketika Romawi sama Persia dulu perang, waktu kaum muslim masih ada di Mekah lemah, para sahabat Rasul dan sahabat lebih senang kalau yang menang dalam perang itu siapa? Hah? Romawi. Dan orang kafir kuret lebih senang yang menang itu Persia. Nah, musyrikun Persia ya. Adapun Romawi mereka ahlu kita ya, Nasrani. Ya. Kemudian tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah saudaranya, saudarinya. Saudarinya Anas. Berarti apanya? Bibinya Anas. Tahu jari-jari jemarinya. Mungkin ada tandanya. Mungkin ada cincin atau apa gitu. Qala Anas kunna nura au nadhunnu anna hadhihi ayat nazarat fihi wa fi Saya mengira bahwa ayat ini turun kepada orang-orang seperti Anas bin Nadir yaitu surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu Sodaku ahadullah alaihi. Ada di antara orang-orang yang beriman yang dia jujur menepati janjinya kepada Allah. Ya, di antaranya Anas bin Azhar tak lari dalam perang. Di antaranya Mus'ab bin Mus'ab bin Umayyah. Harus baca secara suara. Mulai sekarang dicicil Abu Bakar dibaca sampai selesai ganti rumah gitu loh. Harus supaya kita tahu pahlawan-pahlawan Islam. Dibaca satu persatu. Jadi itu dan itu enak. Baca sirah itu senang kok. Tidak tidak kerasa. Daripada antum baca novel. Ada cinta, tidak usah dibaca gitu. Ya. Baca sirah Nabi, sirah sahabat. Di dalamnya ada hikmah yang membuat kita meneteskan air mata. Terus, asadis asad, hadis berikutnya. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud Ansor. Kalau Ibnu Mas'ud Muhajirin. Al Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al Ansari Al Badri. Nah, Abu Mas'ud ini namanya adalah Uqbah bin Amr. Ansori Al Badri pernah itu perang Badr. Jamin masuk surga. Radhiyallahu anhu. Lama nazarat ayatus sodaqah kunna nuhamil ala zuhurina. Ketika turun ayat tentang sodako Maka kami memikul sedekah-sedekah itu di punggung-punggung kami. Langsung para sahabat. Faja'a rajulun fatasaddaqa bisayin kazirin Kemudian datanglah orang bersedekah dengan sedekah yang sangat banyak bahkan orang-orang munafik berkata muroin orang-orang ria. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang cuma bisa bersedekah dengan satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu empat mut Sok nggak ngerti, mut nggak ngerti bisa. Sok itu empat mut mut itu berapa? Dua tangan. Ya, ini satu mut satu sok berarti berapa kali? Empat kali mut. Sedikit apa banyak itu? Sedikit. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabat yang membawa hartanya banyak dibawa ke Rasulullah. Orang-orang munafik mengatakan muroin. Ah, ini orang-orang ria. Tapi ketika ada orang yang bawa sedikit karena nggak mampu, maka orang-orang munafik mengatakan innallaha Allah ghaniyun an Allah maha kaya dari sedekah yang cuma satu sok. Itu cirinya orang munafik. Gembosi. Kalau orang yang banyak sedekah dikatakan ria. Kalau yang sedikit dikatakan Allah nggak butuh yang Selalu itu komentari yang nggak penting cirinya orang munafik. Mengolok-olok amalia orang Islam. Fana dalam maka turunlah ayat. Alladzina yalmizuna al minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang mencela orang yang apa itu? Banyak bersedekah ya. Orang mukmin yang memberi sedekah. Orang mukmin yang memberi Apa? Memberi sedekah. Memberi sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum dan orang-orang yang tidak menjumpai kecuali sekedar apa? kesanggupannya. Jadi salah, itu ciri orang munafik selalu nyinyir apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada pertanyaan silakan. Oh, mau selesai ya? Kita selesaikan. Tinggal dua hadis, satu-satu hadis. Tapi panjang ini. Oh, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Ini satu hadis bisa satu pertemuan. Salah lagi. Besok insya hadis ini kita jelaskan. Ini hadis panjang. Hadis nah, tentang keutamaan eh, tentang keijayaan Allah. Insya Allah besok akan kita jelaskan. Satu jam lebih, satu jam sepuluh menit kami sampaikan materi. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, apa Bismillah. Tidak ada pertanyaan? Ada nah, ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz tolong jelaskan Urgensinya apa Akidah mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras Apakah yang tidak mempercayai di atas aras itu termasuk orang yang akhirnya rusak Kan tadi sudah ditanyakan Tak tahu di majlis yang mana tadi. Iya. Tidak ada dalil tentang akidah segamblang keberadaan Allah di atas Hanya ayat, hanya hadis. Ya. Kalau orang meyakini Allah di mana-mana, akidahnya rusak. Jangan diambil ilmunya orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Barang siapa yang tidak tahu Tuhannya ada di langit apa di bumi Kafir, kata para ulama Allah ada di atas Ar-Rahmanu alal arsustawa Ar-Rahman Zat yang maha welas asih Alal arsustawa berada di atas Atau meninggi di atas Arsh Tummastawa alal arsh Sabbihisma rabbikal A'la Tummastawa ilas sama Banyak Bukan ratusan ribuan dalil tentang Allah di atas. Ya. Maka wajib kita mengingat karena kita kalau mengatakan Allah di mana-mana berarti kita menghilangkan banyak ayat Al-Qur'an. Ya, banyak menghilangkan ayat Al-Qur'an. Saat bagaimana seorang mukmin memposisikan harta kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tapi juga takut dihisap lebih lama Bikin kaya tapi takut hisap Makanya hisapkan sejarah Allah Disisikan untuk hak-hak orang fakir miskin Untuk membantu perjuangan Islam Seperti itu Silakan jadi orang kaya Tetapi Jangan sampai kekayaan itu melengahkan kita. Islam melarang umatnya jadi pengemis. Islam mengatakan bahwa Allah mencintai seorang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih disenangi Allah, lebih baik dan lebih disenangi Allah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah. Kuat apanya? Ekonominya, akidahnya, imannya. Seperti itu. Tapi jangan sampai melengah. Ustaz pada saat iktidal Rasulullah SAW berdiri lama Apa yang dibaca telah mengucapkan Sami Allahu lima hamidah Yang dibaca adalah Rabbana lakal hamd Lakal hamdu Rabbana walakal hamd Rabbana walakal hamd Seperti itu Nah Caranya lagi lah Allah boleh. Tapi nggak menyiarkan. Boleh tapi Rasulullah nggak menyiarkan. Eh waro-waro sahabat nanti malam ayo ndak. Nanti Rasulullah diikuti sama Abdul bin Mas'ud. Yang yang waro-waro dikumpulkan rame-rame itu cuma Ramadan. Selain Ramadan nggak usah waro-waro. Tapi kalau jamaah boleh tidak selain Ramadan? Boleh tapi nggak nggak diumumkan. Apa maksud saya? Seperti Abdullah, bin Abbas itu punya bibi namanya Ummu Habib, Ummu eh namanya Maimuna. Maimuna itu istrinya Nabi. Saya ulangi ya, Nabi punya istri namanya Maimuna. Maimuna itu bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah pernah menginap di rumah bibinya Maimuna. sedangkan Maimuna sendiri Apanya Nabi? Istrinya. Terus malam-malam Rasulullah itu sholat. Maka diikuti oleh Abu bin Abbas. Berarti boleh gak jemaah? Boleh, tapi tidak diwartakan, tidak diumum-umumkan kecuali sholat apa? Ramadan Taraweh. Permusuhan kuat kepada kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Siapakah orang musyrikin? Orang musyrikin yang dimaksud di sini adalah orang-orang penyembah berhala non ahli kitab. Paham? Seperti ya tahu sendiri lah kalau sebut namanya takut ujaran kebencian. tahu kan? Orang musyrik itu orang penyembah berhala. Ya, penyembah patung, penyembah berhala, penyembah dewa. Itu musyrikun. Kalau ahli kitab itu yang pernah diturunkan kepadanya apa? Alkitab seperti Yahudi dan Seperti Hindu, Buddha itu termasuk yang musyrikun. Ya, wallahu a'lam. Ada faedah hadis yang mengatakan bolehnya mengikuti orang lain dalam sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah yang dimaksud? Apakah sholat rawatib termasuk? Yang dimaksud tadi sholat sunnah apa? sholat malam. ada pun sholat duha berjamaah, tidak ada dalil. Sholat rawatib berjamaah, tidak ada dalil. Tidak pernah riwayat Rasulullah sholat rawatib diikuti sahabat. Kalau sholat malam iya, kalau sholat rawatib tidak. Wallahu a'lam. Yang lain monggo silakan. Rasulullah salat malam membaca Al-Baqarah. Maksudnya membaca surat Al-Baqarah. An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Apakah Rasul apakah Rasul salat malam dua rakaat atau delapan rakaat? Kalau zaman sekarang sholat demikian tiga surat atau lima juz bisa jadi satu rakaat lima jam. Ustaz, apa? Ya nggak usah dimatematikakan gitu lah. Ya intinya panjang kelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau mau di diingat-ingat semoga lama ya mungkin saja. Lama sekali. Ya. Berarti kalau satu rokat lima jam, kalau delapan rokat berapa? Jam lima kali. Ya jangan terlalu begitu. Ya. Intinya Rasulullah itu sholatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana derajat hadis yang mengatakan sahabat Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang masuk surga dengan merangkak karena hartanya yang banyak. Setahu kami wallahu alam hadisnya masyhur hadis ini. Ya, diceritakan karena hadis ini maka Abdurrahman bin Auf ini pulang membawa kafilah dagang syarat dengan muatannya. Kemudian datang ke Aisyah dan mengatakan persaksikanlah unta-unta yang banyak ini dengan syarat muatannya aku infakkan di jalan Allah. Saking takutnya dengan hadis ini. Tapi hadis ini hadis yang seingat saya wallahu alam suwab adalah hadis yang lemah. Jangan tidak dijamin masuk surga. Awal-awal yang masuk Islam tahu nggak hadis yang berbunyi la tasubbu ashabi jangan kalian mencela sahabatku demi Allah sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berubah. Mas tak akan mampu mengalahkan satu mutnya sahabat atau setengah satu mut atau setengah mutnya sahabat. Saya, saya mau tanya, jangan kalian mencela sahabatku. Siapa yang dimaksud? Abdurrahman bin Auf. Waktu itu Abdurrahman bin Auf punya masalah sama sama siapa? Sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Rasulullah mengatakan la subuh ashab. Jangan mencela sahabat. Berjuang sejak awal sama Nabi Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau dari itu maka dijamin masuk apa? Surga. Rasul jelas mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Awqaf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Berapa? Jadi iya, Umar bin Auf adalah sahabat pilihan. Ya, dijamin masuk surga. Umar bin Auf itu tangannya tangan berkah. Baik. Maksudnya diberi berkah oleh Allah. Sampai-sampai kata Abdurrahman bin Auf, seandainya aku buka batu, misalnya di dalamnya ada emas. Saking gampangnya cari uang. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini punya kisah sama Said bin Robi kalau nggak salah ya. Sa'ad bin Rabi Waktu beliau hijrah ke Madinah Disaudarakan Nabi sama Sa'ad bin Rabi Kata Sa'ad bin Rabi Wahai Abdurrahman kamu minta apa Soal ini hartanya saya banyak Kita paruh Kamu setengah saya setengah Istriku ada dua Nadorlah istriku Yang mana yang lebih engkau cintai Saya akan menceraikannya Nanti kalau selesai masa idahnya Kamu nikahi misalnya Tapi para sahabat adalah bukan manusia yang aji mumpung maka Abdurrahman bin punya izah, Dia mengatakan, semoga Allah berkahi istrimu dan harta. Tunjukkan aku jalan ke pasar saja. Selang beberapa hari langsung beliau menikah. Dengan emas sebesar biji kurma. Bijinya kurma, bukan kurma. Ya, ya mahal juga. Kaya, kaya raya. Serangan bilang. Ustaz bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Ya dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Satu, mintalah ke pemilik hati. Siapa pemilik hati? Maka bacalah doa ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul Dulu dengan berzikir membaca Al-Quran hati akan tenang. Dua, tiga. Bertemanlah sama orang. Eh, menghadirilah majelis ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dan dikatakan dalam hadis orang yang datang ke majelis ilmu itu diliputi oleh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya itu nomor berapa? Tiga. Nomor empat, bertemanlah sama orang soleh. Ya, bertemanlah sama orang soleh. Yang nomor lima, datangilah anak-anak yatim. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, aku merasakan hatiku yang keras, tidak tenteram." Berikan wasiatmu. kata Rasulullah, "Apakah kamu ingin hatimu lembut?" Kebutuhan hidupmu terpenuhi. Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, datangilah anak yatim. Usap kepalanya. Hatimu akan lembut. Segala kecubut, segala kebutuhanmu akan tercukupi. Yaitu salah satu di antaranya. Kalau kita bersama hati panjangnya ada panjangnya sendiri. Ustaz mana yang paling utama antara miskin tapi sabar ataukah kaya tapi bersyukur? Ini kan pertanyaan saya ke Antun kok sekarang saya yang ditanya Mana yang utama miskin yang kaya ataukah kaya yang bersyukur? Yang paling utama adalah yang paling banyak, yang paling bertakwa. Ibnu Qayyim membahas panjang lebar ini. Mana yang utama miskin sabar ataukah kaya bersyukur? Tapi intinya yang paling bertakwa inna akramakum indallahi Yang jelas Ya orang yang sabar sama orang yang syukur sama-sama masuk surga. Ada kisahnya itu. Mau saya cerita? Ada seorang wanita cantik jelita. Dapat suami jelek. Kemudian suaminya datang. Saya bersyukur punya istri seperti kamu. Karena istrinya, alhamdulillah, insya Allah kita dua-duanya masuk surga. Doa kita ya. Karena karena engkau jelek, aku cantik. Kemudian engkau bersyukur. Sedangkan aku bersabar. Maka asyakir wasofir janda. Orang yang sabar dan orang syukur masuk surga. Kita pria Solihin yang Ustaz Ustaz baca itu sarahnya siapa? Saya ingin beli yang sama. yang saya pakai itu. Yang saya pakai ini namanya kitab Bahjatun Nadiri. Ya. ya. Sarah yang paling yang bisa dikatakan yang paling enak sistematis satu dua tiga gitu yang saya bawa ini. Kalau saya ini bagus tapi penjelasan panjang gitu ya. Tapi kalau yang bahasa tanzirin itu poin-poin satu dua tiga empat. Nah saya suka yang kayak gini. Jadi kalau untuk jelaskan itu lebih nggak dilampir gitu ya ada poin-poinnya tapi bagus semua kitabnya para ulama jadi yang saya baca ini kitab namanya kitab Bahjatun Nazirin karangannya muridnya Syekh Albani Syekh Salim bin Ital Hilali dulu sering ketemu sama saya sekarang sudah lama nggak dulu kan sering dijauh dan sudah diterjemahkan sudah diterjemahkan berapa jilid ini banyak berjilid-jilid makanya kitab matanya saja saya yang bagian rangka ya terus sampai tulis satu dua tiga tebel kitabnya ini yang apa apalagi orang yang bahasa Arabnya saja satu dua tiga atau empat jilid yang bahasa Arabnya loh ya apalagi yang tercemar ya, semakin melar ya, mahal otomatis tapi nggak ada mahal untuk ilmu ya beli saya punya yang Arabnya nggak punya terjemahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu diterjemahkan dengan judul apa gak tahu. Mungkin terjemahnya mungkin sama ya bahasa Nadirin gitu kan. Tidak diterjemahkan ya ditulis bahasa Bunda. Karangan Syekh Salim bin Ain Al Hilali. Muridnya Al Imam Al Albani. Masih hidup orang orang Jordania. Lihat Pak. Tolong Mas. Bahasa Turkiah ini. Najatul Nazil seperti yang dibawa bapak Bagaimana hukumnya sekelompok orang yang telat datang di sholat berjamaah kemudian membentuk sholat jamaah kedua maka disyariatkan berjamaah ataukah mereka sholat sendiri-sendiri Hilang para ulama Hilang para ulama Sebagian mengatakan kalau terlambat ya sudah Pak. Jangan membuat jamaah lagi tapi sebagian mem memberi tengah-tengah. Kalau sholatnya imamnya itu imam rawatib, maka sudah tidak ada sholat lagi. Tapi kalau enggak ada apa, jamaah lagi. Tapi kalau imamnya itu bukan imam rawatib, boleh sholat lagi. Tapi walau alam Rasulullah pernah selesai sholat ada seorang sahabat yang apa terlambat. Masih ingat kita itu? Terus Rasulullah mengatakan maukah salah satu di antara kalian yang memani saudaramu yang terlambat itu biar dia Sholat apa? Berjamaah. Berarti yang sholat ini kan otomatis sholat apa namanya? Sunnah. Kan gitu kan? Ya, yang tadi yang terlambat sholat wajib. Dan Rasulullah menyuruh tidak apa-apa. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi Balasan orang kaya balasan orang kaya biar tidak kena sisa 500 tahun. Saya rasa yang tanya ini orang kaya makanya takut. Kita, ayo ngaku, kan sufi kan? Ya. ya, balasan orang kaya biar tidak terkena kitab 500 tahun. Ya, itu tadi. Harus banyak-banyak berinfak, bersedekah. Ya, apalagi kalau hartanya banyak terus anaknya gak dididik, wah tambah nemen kisahnya. Iya kan? Hartanya banyak, anaknya nggak dididik. Ditinggali uang banyak, diamburan, di digunakan sembarangan sama anaknya. Oh tambah berat. Tidak cukup, tidak cukup hartanya, anaknya menggunakannya dan anaknya nggak dididik. Oh panjang. Setelah itu anaknya menjadikan jadi kalau kita nggak bisa meninggal dalam keadaan membawa amal jariah, Paling tidak kita jangan sampai meninggal membawa dosa jariah. Iya, dosa jariah itu aja. Kita hidup, kita punya harta terus kita gunakan tuh maksiat. Kita mati maksiat terus berjalan gara-gara kita dulu. Nah ini dosa jariah. Kalaulah kita nggak bisa mati dalam keadaan membawa amal jariah, minimal jangan membawa dosa. Nah, termasuk anak kita itu kalau nggak kita didik bisa jadi dosa jariah. Itu. Sebagaimana anak kalau dididik bisa jadi amal jari ya karena mendoakan kita kan terus nyambung balanya. Sama. Kalau anaknya gak dididik bisa jadi dosa jari ya. Makanya intinya ya harta itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu fitnah. At-Taghabun ayat 15 insyaallah harta. Hartamu itu fitnah. Cobaan. Mana yang kamu utamakan? Allah apa anda? kalau punya harta itu jangan meyakini itu hartamu. Hartanya Allah yang dititipkan. Harus nah, Rasulullah pernah sholat, habis salam langsung berdiri, langsung melangkai apa? Jamaah jamaah. Biasanya Rasulullah kan habis sholat kita Astagfirullah. Ini nggak berdiri, nggak seperti biasanya. Ditegur sama sahabat, kenapa ya Rasulullah seperti nggak seperti biasanya? saya ingat ada lempengan-lempengan emas di rumahku yang belum saya bagi-bagikan. Masih ingat gak kisahnya Asma sama Aisyah? Asma itu tidak pernah menyisakan harta di rumahnya. Langsung dibagi-bagi. Dapat dibagi-bagikan. Dapat dibagi-bagikan. Saking takutnya hisap. Bahkan dalam riwayat ya dalam riwayat Abu Bakar mengatakan Ketika melihat burung berkicau, Abu Bakar mengatakan seandainya saja aku menjadi burung ini, aku tidak dihisap pada hari kiamat. Sehingga aku tidak punya dosa dan aku tidak punya kebaikan. Itu Abu Bakar. Abu Bakar melihat seorang seekor burung, kemudian saking takutnya sama Allah, Abu Bakar mengatakan seandainya saja aku menjadi burung-burung ini, Aku tidak dicatat kebaikanku, tapi aku juga tidak dicatat kejelekan. Hingga aku tidak di pertanggungjawaban pada hari kiamat. Para salah, para sahabat, ya. Allah a'lam. Jadi gitu ya, harus banyak-banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain silakan. Sudah. Terakhir Silakan. Ayat mutasyabihah dan ayat mukamat itu dipelajari dalam bab ilmu usul dan ilmu tafsir. Il ayat muhkamat yang tidak mengandung makna yang lain jelas terang benderang. Makna yang mustabihat masih samar-samar. Bagaimana cara memuamalainya? Yang mutasyabihat harus dikembalikan ke yang muhkama Nah, ya, yang nggak jelas dikembalikan ke yang jelas. fatahri rokobah merdekakanlah budak titik. Tapi ayat lain fatahri rokobatin mukmina merdekakanlah budak yang mukmin. Maka yang nggak jelas harus dikembalikan yang dan kan ada ayatnya kan ya. Kalau kita terbaca ayat-ayat yang kita syabihat itu tidak boleh kita berusaha untuk larut dalam memaknainya dan seterusnya.